السلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ما بعد. Sebelum masuk ke masail ada faedah dari Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin terkait dengan hadis وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال من أحب في الله وأبغض في الله fi di situ punya dua makna dan punya dua pengertian yang berbeda. Punya dua apa artinya? Punya dua fungsi dengan masing-masing memberikan perbedaan makna. Fi bermakna sababiyah artinya siapa yang mencinta karena Ya, disebabkan karena Allah ya, yang membenci karena Allah ya. itu kan yang sering terjadi Ini pak sabab fi fi dalam makna lisababiyah namanya. Fi asbabiah Yang kedua fi sebagai zaraf. Sebagai kata keterangan tempat. Kan zaraf itu kan keterangan. jima keterangan tempat atau keterangan waktu bisa. Zaraf itu ada dua. Nah, kalau dia bermakna taraf Kalau tadi Kalau tadi fi dengan makna sababiyah Itu berarti Apa namanya Min ajlillah Ini dia melakukan ya Dia mencinta dan membenci itu Karena Allah dalam artian ikhlas Mungkin bisa dimanakan sebagai Ikhlas karena Allah kalau fi dengan zarfiyah fi zarfiyah yakni dia mencintai dan membenci fi zatillah yakni fi dinillah fi dinihi wa syar'ihi yakni terkait dengan apa namanya syariat Allah dan agamanya. La li ghardid dunia. Bukan karena perkara li ardid dunia. Bukan karena urusan bukan dalam urusan-urusan dunia. Bukan dalam urusan-urusan dunia. Cuma memang kalau dengan bahasa kita Indonesia jadi seperti harancu ya karena mananya hampir mirip karena maknanya mungkin mirip tapi mereka membedakan mereka membedakan Nah, ini yang artinya kalau dengan fi sababiah tadi yang mendorong dia melakukan yang mendorong dia apa namanya mencintai itu adalah Allah. Jadi kan keikhlasan artinya yang mendorong itu kan karena karena Allah. Ya. Kalau dia fi dalam makna zarfiyah itu terkait dengan zat Allah bukan dalam urusan urusan dunia. Jadi dia membenci ataupun mencintai dalam urusan agama, agama bukan dalam urusan dunia. مفهوم يا إيه؟ طيب قال الشيخ رحمه الله فيه مسائل adalah tafsir Al Baqarah. Tafsir ayat dalam surat Al-Baqarah. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Nah. Sudah lewat yang punya dua makna ya, punya dua pengertian sudah lewat. Di antara manusia ada yang menjadikan tandingan-tandingan selain Allah dan mereka mencintai tandingan-tandingan itu seperti mencintai Allah. Walladina amanu asyaddu hubban lillah. Adapun orang-orang yang beriman sangat besar cintanya kepada kepada Allah. Hmm. Dibandingkan cinta orang-orang musyrikin itu kepada Allah. Ada yang menafsirkan seperti itu. Ya. Kenapa? Karena cinta orang-orang musyrikin itu sudah dibagi-bagi dengan tandingan-tandingan tersebut. Hmm. Ada lagi makna lain itu bahwa mereka mencintai tandingan-tandingan itu seperti mencintai Allah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Hmm. Mereka mengatakan ada yang ya, tapi yang disebutkan tafsiran yang kedua itu keliru apa namanya batil ana lupa tapi disebutkan yakni bahwa orang-orang yang beriman itu asyaddu hubban lillah dibandingkan cinta orang-orang musyrikin itu kepada tandingan-tandingan mereka. Alhamdulillah ya, sudah nah, <clears throat> bahwa setelah Allah menjelaskan tentang uluhiyahnya, rububiyahnya, kekuasaannya ternyata masih masih ada manusia yang membuat tandingan-tandingan bagi selain Allah. Dan mereka mencintainya seperti mereka mencintai mencintai Allah. Asaniyah yang kedua tafsir ayatul bara'ah. Wa hiya qawluhu in qul in kana aba'ukum wa abna'ukum. Ini ayat merupakan peringatan keras bagi orang-orang yang mukmin Jangan sampai cinta kepada delapan golongan ini, nah, delapan hal ini, itu membuat mereka lebih cinta kepada mereka, nah, kepada segala sesuatu selain Allah, Rasulnya dan jihad fisabilillah. Dan Allah menyebutkan fatarabbasu. Kalau kamu seperti itu, fatarabbasu. Maka tunggulah. Allah akan datangkan ketetapannya. Nah, sehingga itu merupakan hal ayat-ayat tahdir. Ayat-ayat tahdir. Walaupun di atas ayat surat Al-Baqarah itu juga tahdir. Bagi orang-orang yang beriman dan liman lahu qalbun. Liman kana lahu qalbun aw al-qasama wa huwa syahid. Untuk orang-orang yang punya hati. Dan mereka betul-betul mencerahkan pendengarannya dan menyaksikan mengakui. Ayat-ayat itu menjadi tahzir buat mereka untuk tidak membuat tandingan-tandingan selain Allah Jangan sampai. Ayat berikutnya membantu menjelaskan tandingan-tandingan itu bisa berupa aba, anak, ini abna, anak-anaknya, kemudian kerabat-kerabatnya, harta dan yang lain-lainnya. Asalifah wujubu taqdimi mahabbatihi subhanahu wa ta'ala ala nafsi wal ahli wal mal. Baik. Nah, mahabbati sallallahu alaihi wasallam. Wujub taqdimi mahabbatihi sallallahu alaihi wasallam ala nafsi wal ahli wal mal sebagaimana dalam hadis. Wajib untuk mendahulukan. Karena dalam apalagi disebut ini apa? Dalilnya mana? Dalam ayat surat Al-Baraah. Surat At-Taubah itu itu cuma itu dalil. Karena ada peringatan dari Allah tidak boleh kita mendahulukan cinta nah, kita kepada orang tua daripada cinta kepada Allah. Cinta kepada Allah harus dikedepankan termasuk dalamnya cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih daripada diri sendiri, keluarga dan harta. Juga dia ditekan, ditekankan lagi dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi hatta ahabbu ilaihi na ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nas ajma'in. Nah, Ar-Rabi'ah yang keempat, nafyu anna nafyal iman la yadullu alal khuruj al Islam. Nah, dinafikan iman dalam hadis-hadis seperti itu, itu bukan berarti keluar dari Islam. Yang dinafikan apa? Nafyul kamal. Yang dinafikan apa? Nafyul kamal. Menafikan kesempurnaan. Tidak sempurna iman seorang kamu hatta yuhibba bali akhi ma yuhibbu linafsihi. <clears throat> Al-khamisa anna lil iman halawatan. Iman itu punya rasa manis. Waqad yajiduha al-insan waqad la yajiduha. Kadang-kadang orang itu bisa merasakannya, kadang-kadang tidak. Tiga hal diantaranya nah, Tiga hal yang diantaranya itu menjadi tanda seorang itu merasakan manisnya iman. Nah, dia mampu menjadi dia mencintai Allah dan Rasulnya lebih dari apapun selain Allah dan Rasulnya, bahkan lebih dari dirinya. Tanda-tandanya mungkin bisa kita nilai dari secara bahir misalnya segera dia menyambut panggilan Allah, perintah-perintah Allah. Paling ringannya ya ini amalan yang paling dicintai oleh Allah, salat itu ani bisa dikatakan sebagai hmm, yang paling ringannya lah sudah. Kalau dibilang ringan juga mulai tidak ringan. Ya. Awalu ma yuhasabul abdu min amalihi min amalihi as-salah. Amalan pertama yang nanti dihisab dari manusia itu adalah salatnya. Diperiksa salatnya yang wajib-wajib. Kalau kurang Dilihat sholat-sholat sunnahnya. Itu yang menambah. kalau baik sholatnya, yang lain dianggap nggak baik. Itu kan perkara yang sering sehari, lima kali sehari semalam kita hadapi. Bisa menjadi sebagai acuan untuk kita menilai cintakah kita kepada Allah atau tidak. Kemudian kalamnya. Kalamnya. Al Al-Quran. Seberapa? Ada satu yang mungkin gambaran kita misalnya terkait dengan ini kiasnya kias aula. Ketika anda, ketika kita berjuang untuk mendapatkan sesuatu yang kita sukai dari urusan makanan dan minuman. Nah, kamu yang paling suka apa nah? Hah? <laughs> nggak punya. apa yang ini? Makanan misalnya. Apa yang kita paling yang kita sukai? Ketika kita mendapatkannya walaupun sedikit, itu rasanya puas lezat dan lega rasanya. Iya kan? Nah, antum bayangkan sendirilah apa yang antum rasakan setelah berhasil mencicipi makanan yang lezat yang yang yang kita sukai ini tadi. Bayangkan sendiri, coba. Nah, bayangkan sendiri. Apa yang ini dia dia sukai itu dia peroleh. Nah, gimana rasanya? Iya kan? Terbayang ya? Bisa antum bayangkan kan? Nah, coba antum merasakan bagaimana ketika antum merasakan nikmatnya nah, <clears throat> sesuatu yang itu lebih berharga. sholat. Selesai sholat. Bisakah merasakan kelezatan yang lebih ya, tentunya nggak mungkin bisa dirasakan di, apa, dibandingkan dengan ketika selesai merasakan makanan kan seenak-enaknya makanan tuh nikmatnya itu cuma di sini di pangkal lidah iya kan selesai habis itu kemana nggak ada tapi dia puas merasakan wah enak nih bumbunya resepnya masya Allah terasa bumbunya iya kan tapi coba tumbuhkan. Coba bandingkan ketika Anda selesai melakukan sesuatu yang seharusnya lebih kita cintai. Lebih kita sukai. Sholat. Coba. Apa yang kita rasakan setelah kita merasakan sholat? Sholat sunnah. Yang kita sukai. Witirlah dalam dua tiga rakaat. Ya. Yang kita jaga betul. Atau sholat tahiyatul masjid. Atau yang sholat sunnah duha. Suka dia Ya kecuali kalau kita nggak suka. Ini yang susah. Ya, kecuali kalau kita nggak suka. Tapi kalau kita memang suka, setelah mendapatkan, setelah me menyelesaikan, yang merasakan nikmat. membaca <clears throat> Al-Quran pun begitu. Ya, nah, <clears throat> itulah halawah ya bandingannya halawah yang ada pada sesuatu yang disukai oleh seorang manusia rasa eh, manis nah, kadang kan orang kalau dia misalnya taruhlah makanan itu lezat memang tapi dia nggak suka dipaksa orang diajak makan ayo selesai makan enak enak memang tapi nggak puas dia iya kan nah seperti itu juga kalau misalnya sholat itu dia tidak suka Bukan sesuatu yang dia sukai sholat itu. Ibadah itu. Selesai ibadah selesai. Gimana? Ya Alhamdulillah. Tapi nggak ada dia dapatkan. nah, <clears throat> coba itu kita, masya Allah, <clears throat> tidak ada kata terlambat. Nah, Dan ini kesempatan buat para syabab. Ya. Nah, kalau kita semua yang masih umur 40-an masih dianggap syabab. Nah, ini dianggap syabab. Nah, Rasulullah SAW ketika itu juga dianggap syabab. Siapa itu? Syabab min Quraisy. Yufarrik baina qaumi. Ini Rasulullah SAW. Jadi jangan yang 40-an ya, jangan merasa minder sudah nggak syabab lagi, tidak. Kadang-kadang orang yang sudah 50 pun juga merasa dirinya syabab. Nah, ya, nah, kita berupaya. Nah, yang para syabab berupaya itu seperti yang di yang diberitakan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sabatun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh tujuh golongan yang dinaungi oleh Allah pada hari ini. Dinaungan adalah dinaungan yang pada hari itu tidak ada lagi naungan selain naungan Allah. Syab, syabab atau syab nasya'a fi ta'atillah. Pemuda yang tumbuh di atas ketaatan kepada Allah. Nah. <clears throat> Ya, dalam riwayat lain mungkin walaupun lemah tapi disebutkan ajiba rabbuna min syabab laisa lahu syabwah. Takjub kepada pemuda yang tidak punya syahwat. Loh kok bisa? Masya Allah sehat. Sempurna, normal. Tapi nggak punya syahwat. Nggak pernah pikirannya kemana-mana. Urusan dunia, urusan perempuan, urusan masjid, balik pulang, balik masjid lagi. Teringatnya mana caranya? Belajar, sholat, baca Quran. Nah, ya. Nah, maka kita perlu yang yang kelima ini al-khamisah <clears throat> anna lil imani halawatan qad yajiduha al-insan wa qad la yajiduha kadang dirasakan oleh seseorang, kadang-kadang tidak. Tapi tumbuhkan dulu mahabbah kepada kepadanya, pada iman tersebut, kepada ketaatan tersebut. Kita akui bahwa eh, beberapa faedah yang penting juga tidak ada satupun perintah yang diberi, diberlakukan oleh Allah melainkan itu pasti ada maslahatnya, pasti ada manfaatnya. Imam murni manfaat atau dominan manfaatnya. Tidak ada maksadahnya nah, atau sedikit mafsadah. Tidak mungkin itu nah, ya, ya, bisa dibandingkan dengan masalah Nah, tidak ada larangan kecuali pasti itu mengandung maksadah Murni atau dominan maksadah Mafsadahnya. Nah, segala sesuatu yang dicintai oleh Allah kalau dia adalah orang yang bertauhid dia akan mencintai pula apa yang dicintai oleh oleh Allah halawah itu baru akan di, dirasakan oleh orang-orang yang betul menyesuaikan diri cintanya dengan apa yang dicintai oleh Allah. Nah, ya, nah para sahabat, para talabah terutama talibat. Nah, rijalan wanisan perlu untuk melatih. Nah, untuk merasakan halawah halawah tersebut. Ya banyak. Bandingannya seperti tadi. Sesuatu yang kita sukai, entah itu bacaan, entah itu apalah misalnya tempat pemandangan yang indah. Gimana rasanya ketika kita selesai mendapat atau sampai ke tempat tujuan tersebut yang kita sukai? Nah, coba bandingkan, munculkan ketika kita menghadapi ibadah yang kita lakukan. Entah itu sehalaman Al-Quran atau satu lembar. Entah itu satu atau dua rakaat atau dua rakaat, tiga rakaat witir. Ini yang pindah. Nasallallahu an yaj'alana mimman yajida mimman yajidu hala halawatal iman. Qala Sarithah <clears throat> A'malul qulub, a'malul qalbi al-arba'ah. التي لا تنال ولاية الله إلا بها ولا تجد أحد طعم الإيمان إلا بها عملا hati yang empat أحب في الله وأبغض في الله wala في الله وعاد في وعاد في الله manapun dia fi-nya itu entah itu fi maknanya sababiyah atau fi yang maknanya apa? zarfiyah kalau zarfiyah berarti mahabbah dan bogotnya itu fi dinillah, bukan dalam urusan dunia. Bukan bukan dalam urusan dunia. Betul manhaj akidah. Kalau fi maknanya sababiyah dia benci siapapun ini yang dibenci oleh Allah karena karena Allah, bukan karena yang lain-lain. Ini hanya untuk mengharapkan wajah wajah Allah. Ikhlas bisa. La tunalu wilayatullahi illa biha. Kecintaan Allah atau kewalian seorang itu di sisi Allah itu tidak akan diperoleh kecuali dengan empat perkara tersebut. Dan dia tidak akan dan seseorang tidak dapatkan makmal iman, cita rasa manisnya iman itu kecuali juga dengan perkara. Hmm. Asnabi'ah fahmu sahabah Fahmu sahabi lil waqi'. Pemahaman sahabat terhadap masalah al-waqi'iyah. Perkara kontemporer yang terjadi di masa mereka. Mereka menyebut seperti dikatakan oleh Ibn Abbas, an al mu'akhah ala amrit dunia." Tidak ada koran waktu itu, tidak ada Google ketika itu. Paham beliau karena mengamati. Nah, kenapa ilmu din berita-berita bukan nah, itu orang-orang hizbiyun jatuhnya mereka karena mereka benar bahkan mereka menjadikan celaan bagi ahlus terhadap ahlus sunnah ahlus sunnah itu tidak ngerti ulamanya nggak ngerti fikul wakil fikul wakil yang paling tahu tentang wakil umat adalah ahlus sunnah ulama ahlus sunnah dengan apa dengan ilmu bukan dengan koran dengan Quran bukan dengan kok bukan dengan koran kan dengan Google apalagi misalnya situasi sekarang ini Allah dan Rasulnya sudah memberitakan la ya'ti ala nasi zamanun illa wa ba'dahu syarrun badiru bil a'mal fitanan kita lail muslimah bukan terus kita disibukkan dengan berita-berita kilwakal belum tentu benar juga siapa yang menukilkan berita itu sehingga kita harus membacanya harus mempercayainya dengan sanat mereka apalagi seringnya terjadi pemutarbalikan fakta menimbulkan suudzon. Nah. dengan ilmu. Tentang orang Yahudi, Allah sudah menyebutkan, "Wala tajidanna asyaddan nasi adawatan lil ladina amanu yahuda wal ladina asyrafu Kamu pasti dapati orang yang paling benci kepada ahli, memusuhi ahli sunnah, memusuhi orang yang beriman adalah orang Yahudi, orang-orang musyrikin. Tidak ada membenci dakwah ahli sunnah itu kecuali orang-orang Yahudi dan musyrik. Paling keras permusuhannya. Paling keras permusuhannya. Dengan segala macam cara mereka berusaha untuk memangkas dakwahnya. Mulai dari mereka sendiri berbuat juga apa menyisipkan kaki tangan mereka orang-orang yang sudah dicuci otaknya untuk menghancurkan Islam dan kaum muslimin. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Kenapa ahlu sunnah lupa? Apa yang menyebabkan mereka harus khawatir berkutat dengan berita-berita seperti itu? Bukankah Allah menyatakan, "Nah, alladzina qalu innam an ya apa? Alladzina idza apa? Ya. <clears throat> Ayat itu alladzina qala لهم nasu anna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum faqalu hasbunallah wa ni'mal ketika mereka nah, itu orang-orang yang yang beriman yang bersama Rasul yang mereka tetap gembira, tenang. Orang-orang yang ketika manusia mengatakan orang-orang hati-hati kamu, mereka orang-orang kafir itu sudah menyiapkan segala sesuatunya untuk menghadapi kalian. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Mana kita dengan ayat ini, dengan kalimat ini? Menghadapi mereka dengan fisik, dengan juga akal akan tidak akan mungkin. Islam tidak akan ditolong dengan bid'ah. saru nabi du'afaikum. Dan Allah juga ya Rasulullah juga menyebutkan sur, walayan suran Allahu man yansuruh suran Allahu man man yansuruh Allah pasti akan menolong orang-orang yang menolongnya dengan apa kita menolong Allah Kembali kepada agama pelajari di Allah. Kalau mempelajari tentang mereka enggak, enggak ada gunanya. <clears throat> Kita disibukkan lalai dari Al-Quran, lalai dari ilmu yang Allah turunkan. Itu semua ada penangkalnya dalam Al-Quran dan Sunnah. Cara mereka untuk menghancurkan kaum muslimin, untuk men, apa namanya Islam, mengembiri Islam. Disebutkan oleh Allah. Cuma seperti kata para ulama, walakin la nahtadi. Tell me kita. Mereka gunakan Al-Quran juga. Nah sementara kita tinggalkan Al-Quran. Disibukkan dengan Google. Disibukkan dengan koran, berita. Nah. Ya. Nah. Para ulama kita sebenarnya kan selalu mengingatkan, tidak ada gunanya beritanya kita sibuk dengan yang demikian. ya nah kita ambil manfaatkan apa yang waktu-waktu kita untuk mempelajari Al-Quran, mempelajari Sunnah, saling mengingatkan kita, ya, di antara ikhwah. Ada yang seperti ini untuk apa? Hmm, ya, berita itu juga belum tentu benar. Ternyata sering juga ya, hoax, berita-berita yang tidak jelas. Taruhlah kalaupun misalnya ada ini ah, belum tentu nggak bisa kita memastikan kan gitu beritanya dari siapa nah. kalau mau dilihat lagi yang ya pen, yang jelas seperti terjadi perulangan para imam sudah menyebutkan kita menyebut apa mengajarkan kepada kita la ya, la yasruhu akhiru hadil ummah illa bima saluha bihi awaluha. Tidak akan baik umat ini. Akhir generasi akhir umat ini kecuali dengan apa yang membuat baik generasi awalnya. Dengan Al-Qur'an dan sunnah mereka itu. Hmm. yang diceritakan yang sudah sering kita sampaikan bagaimana Imam Al-Qurtubi menceritakan kenapa mereka bisa hancur Andalusia menjauhkan dijauhkan mereka dari agama Allah latah mengikut nah, jauh dari sunnah, jauh dari Al-Quran. Nah. nah ini para sahabat <clears throat> mengerti yakni wakil yang terjadi di tengah-tengah mereka itu dengan dengan ilmu. Itu di zaman beliau. Anna ammatal mu'akha ala amrid dunia. Umumnya persaudaraan itu karena urusan dunia. Fakaifa bi zamanina. Bagaimana dengan zaman zaman kita? Apa yang disebutkan oleh beliau itu itu tahzir dari beliau. Itu jangan sampai yang terjadi lagi setelahnya. Kan itu maksudnya. Diberitakan seperti itu adalah untuk kita berhati-hati. Jangan sampai terjadi seperti itu. Kenapa hal yang demikian ini tidak tidak ada manfaatnya, tidak ada gunanya. Dan biasanya seringnya ya, terjadi berubah berubah yang tadinya bergaul rapat bisa menjadi menjadi musuh. Nah, rapuh persaudaraan persaudaraan. Asaminah tafsir wa taqatta'at bihimul asbab fasaraha bil mawaddah dan terputus sebab di antara mereka ini hubungan kasih sayang di antara di antara mereka. Ketika apa? Lamma raul adab. Ketika mereka melihat adab. Nah, tabarra'u mimman tub minan enam mimman ittaba'u. Jadi artinya orang-orang yang utub yang mereka yang diikuti mereka tabarra berlepas diri dari orang-orang yang mengikuti mereka membantah nah tidak pernah tidak pernah kami menyuruh kamu menyembah kami tidak pernah kalian menyembah kami padahal ini mereka juga menyatakan gara-gara kalian laula antum lakunna mu'minin kalau nggak ada kalian kami pasti beriman. Saling mencaci, saling melaknat, putus hubungan. Ketika khulwah itu hubungan kasih sayang kedekatan itu bukan karena karena Allah. Al akhillau yauma idzin ba'dhum li ba'din adu illa al muttaqin. Al akhilla dulu di dunia begitu eratnya, begitu rapatnya lebih dari hubungannya dengan saudara kandung. Tapi akhirnya apa? Ba'dum li adu. Di akhirat menjadi musuh satu sama lain. Nah, kecuali orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang menjadikan hubungan mereka itu di atas nah, agama Allah karena iman, karena seakidah dan juga dia lakukan karena karena Allah. Dan ini termasuk di antara golongan-golongan yang nanti para abdiya alim minal awalin wal akhirin itu yaghbituna minhum. Iri, artinya kepingin seperti itu. Orang-orang yang mutahabbina fillah, orang-orang yang mencinta karena Allah, yang mencinta di jalan Allah. Itu diletakkan oleh Allah di manabir minan nur, di mimbar-mimbar cahaya. Yaghbituhum al-awwalun wal akhirun. Iri orang-orang yang pertama, orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang belakangan iri. Siapa mereka? Bukan nabi, bukan anbiya, bukan rasul. Tapi diletakkan oleh Allah di tempat yang megah, bercahaya, bercahaya. Orang-orang yang mutahabbina fillah, saling mencinta karena karena Allah berpisah karena Allah. Dan termasuk orang-orang yang dalam riwayat lain juga tujuh golongan yang dinaungi oleh Allah. Tujuh naungan, tujuh golongan yang termasuk di orang-orang yang dinaungi oleh Allah yang mereka saling mencinta karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah karena karena Allah. Wa qalilun mahum. Alangkah sedikitnya mereka, langkah. Wa nahnu ma'asyiral salafiyyin. Unasun qalil. Ada termasuk golongan syirzimatun qalil. Kelompok yang sedikit. Maka kata Al Hasan Al Basri, "Tarhamu ya ahli sunnah." Tarhamu. Saling mendoakan rahmat satu sama lain. Liannakum qalilun. Karena kalian itu sedikit. Doakan satu sama lain agar dirahmati oleh Allah diampuni dosa-dosanya, diberi hidayah untuk tetap berada di atas al-haq. Ya. Dijaga dari dosa-dosa yang akan datang. Dari ketergelinciran. Ini maknanya rahimah. Ya. Nah, itu yang kita. Qala At-tasi'ah yang ke ke-9 anna minal musyrikin man yuhibbullaha hubban syadidah di antara orang yang musyrik itu ada yang mencintai Allah dengan cinta yang keras. Ini tu'khadu min qawlihi ta'ala wa minan nasi man yattakhidu min dunillahi anda dan yuhibbunahum ka Mereka mencintai tandingan-tandingan mereka demikian kerasnya ya. Nah, wa tu'khad bi dia bisa juga diambil dari wa nam wal nam walladina amanu asyaddu hubban lillah. Yani di sini Nah, jadi seakan-akan dia ini sama. Nah, artinya seperti tadi yang saya sebutkan tadi bahwa kaum musyrikin mereka juga mencintai tandingan-tandingan mereka. Bahkan mungkin juga sangat hebatnya. Apa buktinya? Yuhibbunahum kahubbillah. Bagaimana mereka mencintai Allah? Mereka berkorban, mereka membe membela sesembahan sembahan tersebut. Melakukan ketaatan-ketaatan tengkarub kepada sesembahan tersebut. Kan ini yang mereka lakukan kepada Allah. Walladina amanu asyaddu hubban lillah. Nah, sedangkan orang yang beriman besar, sangat kuat cintanya kepada Allah, tidak seperti mereka. Karena orang beriman cintanya mur, murni ikhlas karena karena Allah, tidak membagi-baginya dengan tandingan-tandingan yang lain. Nah, Al-ashira al-wa'in ala man til samaniyatu ahabba ilaihi min dinihi. Ancaman terhadap orang-orang yang apabila yang delapan perkara tadi dalam surah Taubah, delapan perkara itu aba, abna, kemudian ikhwanya, ashirahnya, kemudian hartanya, kemudian apa lagi tijarahnya. Nah, kalau yang delapan ini lebih dia cintai daripada Allah, dan Rasulnya dan jihad di jalan Allah fatarabbasu ini maknanya benar maknanya ancamannya fatarabbasu hatta ya'tiya ya'ti Allah bi amri sampai Allah mendatangkan ketetapannya nah digantikan oleh Allah ya wa in tatawallaw yastabdil qauman khairakum thumma la yakunu amsalakum kalau kamu berpaling Kan ini termasuk memberikan cinta kepada delapan ini lebih dicintai daripada cinta kepada Allah. Maka siap-siap wa in tatawallaw yastabdil qauman khairakum. Allah akan gantikan kamu dengan umat yang lain. Wala yakunu amsalakum dan mereka tidak seperti kamu. Ngeri kita. Dan kalau nah, kalau kita dianggap tidak layak untuk memikul dakwah, untuk kemudian mengemban dakwah, untuk menjaga, beramal di dunia ini. Allah musnahkan kita dengan caranya. Biarpun kita sudah berkutat, ber, nah, mempelajari fikih wakil, membaca tentang liberalisme, komunisme, syiahnya, sibukkan dengan itu. ada artian apa? Ini hal-hal yang nah, lupa dengan misalnya karena mereka orang-orang Hizbiyun itu kan disibukkan dengan itu ya lupa dengan yang hakikatnya yang harus mereka persiapkan. Maka Allah akan gantikan, Allah musnahkan kita, kemudian Allah gantikan dengan generasi yang lain. Dan itu mudah bagi Allah. Nah. Al-Hadiyata Asyarah Anna man ittakhada niddan tusawi mahabbatuhu mahabbatallahi fahuwa syirkul akbar Siapa yang membuat tandingan-tandingan yang cintanya kepada tandingan itu sama dengan cintanya kepada Allah, berarti dia melakukan syirik akbar. Nah, ini masalah ini masalah kalbiyah. Berangkat dari kalb itu cinta itu tadi, maka akan beranjak ber menyebar ke seluruh tubuhnya. Tangannya pun akan bertindak untuk apa? Nah, membuktikan bahwa dia cinta untuk membela dekat ya, menyebarkan apa yang menjadi isi isi hatinya Qala rahimallah selesai 11 faedah baik kita masuk kepada bab yang baru bahkan di situ di bawah disebutkan oleh Ibnu Qayyim yang keempat itu wa aslu syirki billah al-isyrak ma'allahi fi mahabbatihi pangkal kesyirikan itu adalah menyamakan atau mempersekutukan Allah di dalam ma mahabbah, dalam cinta. Nah, baik. Jadi intinya seperti yang kemarin saya sebutkan, ini pembahasannya tentang kita menjaga tauhidul mahab mahabbah. Di antara tandanya telah mencintai apa-apa yang dicintai oleh oleh Allah, membenci apa-apa yang dibenci oleh Allah. Qala rahimahullah al-hadi wa salatun yang ke-31. Qaulullah taala bab Qaulullah taala إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين ini juga tiga hal yang kan kemarin saya sebutkan dalam perjalanan seorang hamba kepada Allah yang harus ada dalam dirinya yang pertama mahabbah yang kedua khauf yang ketiga raja yang paling kuat apa yang paling kuat adalah mahab mahabbah sudah kita lewati yang paling kuat adalah mahab mahabbah Ibaratnya apa? Mahabbah itu sebagai kepa, kepala. Kalau sudah tidak ada kepalanya apa? Mati. Maka ketika ibadah itu tidak ada cinta di dalamnya, mati, tidak ada ruhnya, tidak ada jiwa, jiwanya. Nah, makanya langkah ruginya kita mengamalkan ibadah itu, menjalankan ibadah itu tidak terisi dengan mahabbah kepada Allah. Nah, kita artinya membuat buatlah perbandingan sesuatu yang kita sukai dari makanan begitu nikmat kita me, me, merasakannya me, me, nah menikmatinya nah ya nah, sampai merasakan puasnya kita nah, begitu juga mestinya kepada sesuatu yang sangat sangat tinggi nilainya Ini sekarang al-khawf. Innama dzalikumullah izan inna dzalikum syaitan yukhawifu awliyahu. Ini ketika ayat tadi, innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadawuhum imanan wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini ayat-ayat sebelumnya Allah menyatakan wala taqu wala apa wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun farihina bima atahumullahu min fadlihi wa yastabshiruna biman lam yalhaqu bihim min min ba'dihim alla khaufun 'alaikum wa ya kemudian ayat berikutnya alladzina ya apa Nah, ya mereka itu terbuka bersama Rasulullah SAW pasukan. Kemudian ayat berikutnya tadi kalimat yang disebutkan di situ al nam hasbunallah wa ni'mal wakil kemudian baru ayat ini jadi yang dianggap menakut-nakuti itu pada ayat-ayat sebelumnya itu itu adalah syaitan yang berusaha untuk menakut-nakuti walinya menakut-nakuti walinya. Maka janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada kepada Allah kalau kamu beriman. Jadi ini di sebagian ulama menyebutkan ini syarat apa namanya? Jadi takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu itu bisa bermuncul, ya, akan terasa ada ketika orang itu beriman kepada Allah. Dia beriman bahwa Allah itu ada, beriman kepada rububiyah Allah, uluhiyah Allah dan asma wa sifat. Nah, fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Ini sisi yang kedua dari pembahasan tiga serangkai tersebut yang mengisi yang menggerakkan seseorang dalam perjalanannya kepada kepada Allah. Nah, Dengan mahabbah seseorang itu akan menjalankan perintah dan ketika cinta itu ada, perintah itu terlaksana dengan sempurna. Nah, dengan nah, lengkap, utuh. Ringan dia mengerjakan apa yang disuruhkan padanya. Nah, dengan al khawf. Ya, seperti yang kita katakan kemarin dengan al khawf itu dia terjaga untuk tidak terlempar dari relnya. Qala wa qawlihi yamur ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa qam as-salata wa ata al zakata wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Bahwasanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah itu adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian mereka menegakkan salat, menunaikan zakat dan tidak takut kecuali kepada Allah. Khasyah itu juga khauf. Tapi khasyah ini khauf ma'al ilmi. Khauf yang disertai dengan ilmu tentang apa yang ditakuti. Seorang yang takut kepada sesuatu selain Allah, dia akan lari menghindar dari sesuatu tersebut. Tapi kalau dia takut kepada Allah, dia justru datang mendekat dia justru datang mendekat takut. Karena dia tahu bahwa hidup matinya selamat atau tidaknya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Mau kemana dia lari? Ainal mafar? La, la, kan la, wajar. wazar. Gak ada tempat untuk berpaling, untuk melarikan diri. Gak ada tempat untuk berlindung. Nah, untuk melepaskan diri. Kecuali apa? Kepada Allah. Makanya dalam doa ketika mau tidur itu diajarkan oleh Rasulullah dalam hadis Barak bin Azib la malja'a wa la manja minka illa ilaih. la malja tidak ada tempat berlindung walamanja manja tidak ada tempat selamat darimu kecuali kepadamu datang kepada Allah ini orang yang takut kepada Allah dia akan datang kepada Allah nah fa'asa ulaika ini syaratnya. Ini bahwasanya yang memakmurkan masjid, yang menghidupkan masjid-masjid Allah itu adalah orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman kepada Allah hari kemudian mendirikan sholat, menunaikan zakat dan tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Kalau mereka takut kepada Allah maka tidak akan terisi dengan kemungkaran di dalam masjid-masjid tersebut. Lebih-lebih kebid'ahan. Ya, tidak akan ada kebid'ahan di dalam masjid itu. Fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Semoga asa kalau hak Allah ya kalau kepada Allah maka itu adalah sebuah kepastian. Dan bisa jadi maksudnya bahwa mereka Allah masukkan ke dalam golongan orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Kalau wakaulihi ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله Di antara manusia ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah, tapi ketika disakiti di jalan Allah, disakiti di jalan Allah karena agama Allah, karena membela agama Allah atau karena dia beriman, dia disakiti, dia jadikan fitnah, dia jadikan siksaan manusia, dia jadikan namanya intimidasi tekanan orang itu seperti adab Allah. Seperti adab Allah. Loh bagaimana maksudnya? Apa yang dia lakukan ketika dia takut dengan adab Allah? Takarruf dia kepada Allah. Kan begitu. Dia melakukan amalan taat dia kepada Allah. Nah, seperti ini juga menyatakan bahwa mereka yang menjadikan apa fitnah manusia itu seperti adab Allah, dia pun berusaha untuk mendekat kepada mereka. Nah, ilaihin, Ya, nah, menjilat. Nah, supaya tidak nah, nah itu diantara maksudnya. Qala wa an Abi Sa'id radhiyallahu anhu marfu'an. Tapi disebutkan di sini dibaikkan oleh Syekh Albani. Inna min dha'fil yaqin an turdiya an-nasa bi sakhatillah wa an tahmadahum ala rizqillah wa an tadhummahum ala ma lam yu'tika Allah inna rizqallahi la yajuruhu hirsu harisin wa la yarudduhu karahiyatu karihin Sungguhnya di antara tanda-tanda tersebab nah, termasuk lemahnya keyakinan kamu membuat orang lain riba tapi Allah murka, Allah marah. Dan kamu memuji mereka karena rezeki Allah. dan kamu cela mereka ketika enam terhadap apa yang tidak Allah berikan kepadamu. Ini kalau dia dapat, dia puji mereka. Dia masya Allah orang itu baik sekali. Ini kalau kamu tidak dapat, kalau nggak dapat bagian marah, dicela. Wah orang itu memang itu begini. Dan nah, sedangkan rezeki Allah itu tidak bisa didatangkan oleh antusiasnya orang-orang yang semangat ingin cari rezeki dan tidak bisa ditolak oleh ketidaksenangan orang-orang yang tidak senang. Ya. artinya ada tidak ada kesenangan orang lain orang lain senang atau tidak dengan nah orang yang dapatkan rezeki tidak. Karena rezeki itu yang mengatur adalah Allah. Hadis ini secara sangat baik Tapi maknanya sahih. Nah, ini menunjukkan apa? Takutnya seorang itu kepada orang lain, kepada manusia lebih daripada kepada Allah. Sehingga apa? Dia membuat sesuatu yang membuat mereka riba. Padahal Allah murka kepada dia. Tidak senang dia melakukan itu. Tapi demi supaya orang dia diterima orang lain. Supaya dia diterima orang lain, ditampung orang lain, orang lain masih apa mau mengorangkan dia. Dia berbuat seperti itu. Qala wa ana Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man ridha Allah bi sakhatin nas radhiyallahu anhu wa arda anhu nas. Nah, ini di antara penguat bahwa makna di sini sahih. Tadi lemah memang, tapi maknanya nah, bisa dikuatkan dengan ini. Siapa yang mencari ridha Allah dengan kemurkaan dan kemarahan manusia, orang lain nggak senang, manusia nggak senang, tapi dia mengharapkan ridha Allah. Maka Allah ridha kepada dia, dan Allah jadikan manusia pun ridho kepada dia. Sekarang mungkin orang tidak terima, tidak senang. Tapi Allah ridho. Bisa jadi satu ketika berbalik. Wa man iltamasa ridwan nas bi sakhatillah, sakhitallahu alaihi wa asfata alaihi nas. Nah, siapa yang mencari keridhaan manusia dengan kemurkaan Allah, dia yang yang penting orang terima dia. Orang senang kepada dia, tapi Allah marah maka Allah pun marah kepada dia dan Allah jadikan orang lain berbalik benci kepada dia, marah kepada kepada dia. Nah. Hadis itu disebutkan. Nah. Nah ini dimasukkan ke dalam bab ini bab khauf. Khauf ini bab khauf ini dimasukkan dalam kitab tauhid karena memang ada di contoh contohkan oleh beliau di sini bahwa ada rasa takut itu yang merusak tauhid, ada yang menghabiskan tauhid. Nah, merusak tauhid artinya kesempurnaannya. Ada takut-takut yang misalnya takut tabii, nah, orang wajar kan takut sama macan, sama ular atau sama maling, rampok, wajar. Tapi kalau sampai gara-gara takut seperti itu membuat dia akhirnya nah tunduk kemudian menghinakan diri, ah, ini tidak boleh. Atau malah kemudian berusaha apa seperti yang disebutkan dalam ayat 10 surat al Ankabut itu Nah, akhirnya takarub kepada manusia membuat supaya mereka ridho, dia mengikuti apa yang diinginkan mereka, rusak tauhidnya. Ini tentang orang-orang yang munafik. Orang-orang yang munafik sebagian mereka ada yang mengatakan telah beriman tapi ketika disakiti, diganggu di jalan Allah, yang jadikan gangguan-gangguan itu seperti seperti adab Allah. Akhirnya dia ber, berbalik atau melakukan hal-hal yang menyimpang Nah. Nah, itu matannya insyaallah kita tambahkan serangan pada kesempatan yang akan datang insyaallah. Kita cukupkan.